بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه ilahi anta maksudi Ridho matlubi Hati mahabbah dan kau mahabbah Kawan-kawan sekalian Mutakifin Mutakibat Saiman Saiman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Rasanya badan saya dah lemas pedus Ini dari sejak subuh Aktivitas banyak Dan memang kalau Ramadan orang-orang model kayak saya mau Allah disuruh nggak boleh banyak tidur dan Alhamdulillah begitu melihat semangatnya antum ah balik lagi mata saya jadi biasanya udah ngantuk banget ya, Alhamdulillah antum nggak ada kerja masih pengen itikaf masih ingin mati mudah-mudahan saya antum semua dapat ridho Allah Subhanahu wa Adik sekalian, mati Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik uh, ini tema yang dititipkan kepada saya ini kalimah mati Allah Subhanahu wa taala siapa yang ngejar Allah maka dunia ngejar-ngejar dia siapa yang ngejar dunia jangan Allah dunia juga nggak mau dekat sama dia nggak tahu saya sudah sampaikan apa belum di sini di Pontianak kalau Anda sebut nama beliau Haji Rosidi Meski Anda baru sekali datang ke Pontianak Insya Allah langsung sampai ke rumahnya Karena semua orang Pontianak Insya Allah kenal siapa Haji Rosidi Beliau ini pengusaha Nggak penting pengusaha, Yang penting soleh Dan terkenal sekali ke Pontianak Jadi beliau ini punya restoran beringin Sembilan buah Besar-besar semua Nggak hanya bisnis makanan bisnis properti, bisnis transportasi, dan banyak sekali bisnis. Anak beliau sembilan. akhirnya sini asalnya Sumatera Barat, jadi perantau di Pontianak. Dan hotel lima nanti Allah Subhanahu Wa Taala. Dahsyatnya lagi. Uh, kalau dibicara tentang agama Allah, udah nggak pakai nanya lagi, nggak pakai konsultasi. Ntar kalau dia mau nyumbang gedung, nyumbang gedung, nggak pakai bilang-bilang sama keluarganya kalau dia mau nyumbang sekian ratus juta nyumbang dan udah betul itu dilakukan habis tablik akbar di masjid raya mujahidin di Pontianak maka lima rahmati Allah anak-anaknya anak undang saya makan di sebuah rumah makan ceritalah memperkenalkan diri mereka semuanya kepada saya dan awalnya begitu maka kemudian Haji Martias anak yang tertua ngobrol menjelaskan kepada saya hingga saya mana ini keluarga sukses benar dunia akhirat saya nanya terus apa sih yang diajarin sama ayah kalian pada kalian taat Ustaz sama Allah terus apa yang menarik salah satu ajarannya Allah oh, kalau udah bicara Allah sama bisnis ayah milih Allah Ustaz contohnya kalau bulan Ramadan Ustaz ini semua restoran disuruh tutup kenapa? iya itu juga kita debat Ustaz kita bilang Pak ayah banyak sekali operan buka puasa sahur bersama macam-macam karena memang rumah makan top di Pontianak tapi subhanallah ayah ultimatum beliau ini STJ enggak ayah ultimatum kata ayah tutup bulan Ramadan maka subhanallah kita debat di hotel lima rahmati Allah kata anak-anaknya tapi subhanallah ayah tetap berkeras dan sampai ayah ngomong gini hei tidakkah Allah sudah kasih cukup buat kita 11 bulan namanya dan satu bulan ini biarkan saya, kalian, dan seluruh karyawan kita semuanya khusus ibadah sama Allah. Kejar Allah bulan ini. Biarin nanti sebelas bulan Allah bakal cukupin segala kebutuhan kita. Bahwa itu pelajaran mahal bagi saya. Dan hotel Tuhan rahmati Allah, anak kejauhan, ditaruh itu dekat. Diminta oleh Tuhan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala kalau anda keluar tol Bintaro Pondok Ranji mau masuk Bintaro A kalau sektor 9 ke kiri ini bundaran Bintaro pergi ke kiri nggak usah jauh-jauh nah sebelah kanan tuh ada jalan terusan yang nanti jembatan di depannya tuh ada kursus band apa ada perwacara apa apa masuk situ dan susuri jalan aja kalau di luar bulan Ramadan di sebelah kiri kira-kira jam istirahat Anda bakal melihat itu mobil pada ngantri pengen makan siang di sebuah warung kecil sederhana jualannya apa? spesialnya cuma satu sayur asam saya pengen ceramah di sebuah rumah di belakang sana namanya Japos oh begitu saya lewat saya bilang sama yang jemput ini kan ngapain orang itu Ustaz pada mau makan makan di mana? saya kira rumah makan gede kecil waktu lima dan subhanallah saya nanya apa spesialisasinya? saya rasa Ustaz. saya rasa betawi. Oh ya tadi orang ya Allah sambil lewat itu panitia yang nganter saya itu Ustaz di seberang itu di rumah gede dengan halahan yang luas dan mereka mengatakan itu rumah milik pemilik warung itu. Ah, Ustaz nanti kita ajak setelah terang. Hotel ya Allah subhanahu wa ta'ala dijual biasa cuma saya asam dan masya Allah yang datang dari mana-mana. Anda nggak pernah, nggak usah kebayang bahwa habis makan bisa ngobrol lama. Enggak, orang diri depan Anda ngantri. Dan subhanallah, apakah bersih, apakah bagus? Enggak. Itu kita makan dikerubungin lalat cukup baik. Tapi subhanallah, rahmati Allah, itu gimana ceritanya? Kira-kira semua orang pada datang situ. Oh subhanallah, mereka yang nganter saya termasuk saya hanya karyawan apa sih rahasianya? Enak juga enggak, biasa-biasa aja. Oh rupanya itu mereka karyawan dan panitia yang antar saya mengatakan kalau Ramadan bos kita bilang tutup tutup besar Itu. Jadi rupanya Ramadan kasih buat Allah tunjukkan pengabdian kita, taat kita, ibadah sama Allah. 11 bulan Allah bakal bikin hotel iman, hmm, hidup kita berkah. Apalagi kalau kita bisa bawa nilai Ramadan itu indah keluar Ramadan. Nikmatin hotel iman rahmati Allah Subhanahu wa taala anda kurang makan, Anda kurang tidur, Anda banyak ibadah, tapi badan ini enak aja bawa. Mari kita lima di Allah Subhanahu wa taala beri terbaik. Beri terbaik sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala tunjukkan terbaik, yang jauh lebih baik buat kita. Hadirin sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Menjelang perang Uhud. Siapa sih yang gak punya rasa takut? Semuanya takut para sahabat juga hatinya gentar malam itu mereka udah nendus musuh sebentar lagi kota tiba maka Rasul perintahkan seluruh sahabat untuk jaga di pos masing-masing dia Alhamdulillah bin Jahas jaga nggak tidur mata yang tertahan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala itu sama seperti mata yang nangis karena takut jalan Allah enggak bakal kesentuh ke neraka. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi genting, dalam kondisi khawatir, panik, takut, maka kemudian Abdullah bin Ja'ad berdiri di posnya, maka kemudian saat bin Abi Waqqas saat memantau satu-satu titik-titik itu. Maka kemudian saat duduk di sebelahnya Abdullah bin Ja'ad sambil mengusir rasa takut, rasa gentar di hati, saat kita Abi Waqas ngomong sama Abdullah. Dan kita doai, Kita doa sama Allah mudah-mudahan besok itu kan sunnah. Ya, insya Allah mudah-mudahan kata Abdullah. Mungkin nama Abdullah bin jelas, mungkin Anda belum pernah dengar. Mungkin telinga ini belum pernah tahu. Saya kasih tahu kepada Anda karena dia ini sahabat yang nggak kenal. Waktu perang Uhud mati, makanya sejarahnya nggak panjang. Ya, kata lima, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian ngajak doa Ustaz bin Abi Wakos dengan cara yang unik. Abdullah, saya bakal doa dulu aja. Nanti kamu ambil. Habis itu kamu doa sepanjang-panjangnya. Amin, amin. Ya oke, okay. boleh kata Abdullah. Angkat tangan Ustaz bin Abi Wakos. Dia ngajarin doa seolah-olah untuk muatin hatinya Abdul bin Jaras. Saat bin Wakos mengumumkan, Allah gini, ya Allah, kalau besok terjadi peperangan antara kami dan musuh-musuhnya ya Allah, tolonglah tolonglah agamamu ya Allah dan datangkan padaku ya Allah seorang musuh yang kuat yang gagah perkasa dia hendak membunuhku dan aku hendak membunuhnya selama doa itu dibaca itu Abdullah ngomong amin amin amin Marzukni Allah minhu Izinkan ya Allah rezekikan aku mampu mengalahkannya dengan tanganku sendiri Kata Sa'ad bin Bokos Hatta asluba ghanimatahu Hingga aku mengambil harta rampasan perang dari dirinya Oh, doa panjang yang terima dibacakan saat Nabi Wakos di kandungan malam, menjelang ujung malam. mati yang terima rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begitu selesai ditutup doa, amin. Selesai lama, berapa yang nggak merasa air mata netes, diseka oleh masing-masing. Maka kemudian saat mengatakan gini giliran Abdullah. Maka kemudian Hotel Lima Rahmati Allah, Abdullah pun mengatakan Hakit Sa'ad bin Abu Waqas redaksi yang dibaca oleh Abdullah mirip betul dengan apa yang dibaca Sa'ad bin Abu Waqas rupanya sahabat Rasul itu kalau sekali dengar langsung bisa hafal maka kemudian Abdullah mengatakan Allah ya Allah kalau besok akan terjadi peperangan antara kami dan musuh-musuh ya Allah maka berikan kemenangan untuk kami esok hari dan datangkan kepadaku ya Allah seorang musuh yang gagal perkasa dia hendak membunuhku dan aku hendak membunuhnya sama semuanya sama hingga pada titik ini baru beda Abdullah doanya begini Allahumma ya Allah fardukni asyahadami. berikan aku rizki mati syahid di tangannya hingga dia hatta yumassulu fi batni dia robek perutku wa anfi wa uzuni dan dia potong hidung dan telingaku Hingga nanti ketika di hari kiamat ya Allah, engkau bangkitkan aku dan engkau akan bertanya padaku abdi lima yabda'a anfuka wa usuna Kenapa wahai hambaku hidungmu, telingamu dan perutmu robek? Maka saat itu aku dengan bangga akan mengatakan di hadapan ya Allah, fika wa fi rasuli perut yang hancur, hidung yang terpotong, Benda yang hilang itu aku lakukan demi membela agamamu, membela Rasulmu. Terima kasih Allah. Doa serem, doa ekstrim. Saat dia, saat bin Abi Waqqas tidak berani, nggak berani ngaminin. Mari kita terima rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tutup doa. Subhanallah. Maka mereka rangkulan, mereka salam salaman, saling menguati, saling menguatkan. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا فاتقوا الله Wahai orang beriman Sabar Saling menyabarkan Dan saling siaga Kepada Allah Subhanahu Wa Taala Mereka berpelukan Maka saat bisa Mereka yang menerima rahmati Allah Subhanahu Wa Taala Pengen Abdullah bin Jahaz Pengen Dirobek perutnya Dipotong hidungnya Telinganya Dijalan ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oh. Anda tahu medan perang itu adalah salah satu tempat mustajab doa. Sama orang yang meninggalkan perang pun juga adalah orang yang memiliki dosa besar. Tawalli di zaf. Oh, terima rahmati Allah Subhanahu wa taala karena ini tempat mustajab medan perang maka besok paharinya betul musuh tiba di Madinah maka di hotel iman, mati Allah Subhanahu wa taala para sahabat sudah siap siaga ya, nunggu komando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang rahmati Allah Subhanahu wa taala terjadi peperangan hingga beberapa babak di hotel iman awalnya muslimin menang ujungnya muslimin kalah maka hotel iman namun atas izin Allah Allah selamatkan juga sebagian kecil muslimin Rasulullah selamat meskipun terjadi fitnah bahwa Rasulullah Alaihi Wasallam dikatakan wafat di perang hadirlah rahmati Allah Subhanahu wa taala maka ini kebiasaan Rasul kalau Rasulullah SAW usai perang maka Rasul periksa satu persatu Rasul sudah bilang kepada para sahabat coba periksa siapa saudara kalian yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mulai itu sahabat nyari jadi semua sahabat dikumpulin dan orang kali mungkin pakaian mereka ada cirinya ikhwata lima hingga semua yang mati dikumpulin di hadapan Rasulullah semuanya dikenali hingga ada satu satu tubuh yang semua sahabat nggak mampu mengenali termasuk Rasul. Ada segala rahmati Allah kenapa orang ini perutnya bolong hancur hidung nggak ada telinganya putus maka seluruh sahabat nangis dengan air mata maka mereka kemudian gemas mereka bilang tega betul nih orang masa dalam kondisi perang masih sempat sempatnya mutilasi Kebayang bayangin hotel lima, motong hidung, motong telinga, ngancurin perutnya. hotel lima rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka semua sahabat ada air mata, semuanya sedih. Tapi ada satu orang, satu orang yang tersenyum. Siapa yang tersenyum? Yang tersenyum adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Begitu tersenyum di hotel lima rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semua para sahabat nanya kenapa kamu senyum? Padahal kami sedih nih melihat saudara kita begini. Siapa si bulan ini? Hotel lima rahmati Allah saat mengatakan haga Abdullah akhi Ini adalah Abdullah bin Jahat saudara Gimana kamu tahu? Maka cerita Saat Nabi Nabi doa yang dipanjatkan tadi malam Kata lima rahmat ya Allah subhanahu wa ta'ala Seluruh sahabat imam Termasuk Rasulullah Dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Aku doa Semalam sambil mengatakan Allahumma ya Allah Kalau besok terjadi peperangan antara kami dengan musuh-musuh Berikan kemenangan untuk kami ya Allah Dan datangkan kepadaku musuh yang kuat Gagah perkasa dia tidak membunuhku dan aku tidak membunuhnya Maka berikan aku kemenangan Farzuknya sofrat minhu Maka doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Aku dapat ghanimah Namun saudara Abdullah bin Jahaz dia doa persis sama seperti itu namun saat itu aku tak mampu mengamini sebab Abdullah bin Jas mengatakan, Allah ya Allah, datangkan musuh yang gagah perkasa padaku dia hendak membunuhku dan aku hendak membunuhnya farzukni asyhadah minhu maka rezekikan aku mati syahid di jalanmu hingga dia robek perutku potong telingaku potong hidungku dan saat nanti di hari kiamat engkau bangkitkan aku kau akan tanya padaku ya Allah abdi lima yajdan fuka wazuna kenapa hidungmu dan telingamu putus saat itu aku akan mengatakan Allahumma ya Allah Aku lakukan ini Demi membela agamamu Membela Rasulmu Kau terima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Seluruh sahabat Maka sedih Dan kemudian Allah Rasulullah s.a.w. angkat tangan Sambil mengatakan Sadaqallahu wa yusaddiqallahu wa'ada Dia sudah membenarkan Allah Dan Allah membenarkan janjinya untuk dia Terima rahmati Allah masih di jalan surat 9 Ayat 1 1 1 Triple 1 inallah Allah astara minal mu'minina Anfusahum wa amwalahum Bi anna lahumul jannah Allah beli dari kalian oleh orang-orang beriman Apa sih yang Allah beli dari kita Anfusahum diri kita Wa amwalahum harta kita Allah beli Kawan-kawan Ayo berdiri kalau Allah mau beli, antum mau jual? Hmm? Allah mau beli dari kita, kira-kira antum mau jual? Yang jawab cuma satu. Nih. Kalau Allah mau beli dari kita, antum mau jual oh. Belinya pakai apa Allah itu? Allah mengatakan bi anna lahul jannah Allah beli harta kita diri kita dengan surga Allah yang amat indah ada yang mau surga? ada yang mau surga? kalimat berarti Allah subhanahu wa ta'ala yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala boleh jadi mereka menang boleh jadi mereka terbunuh wa'dan alaihi haqqan fit tawrat wal injil wal quran eh Allah pengen beli kita harta kita diri kita enggak cuma dalam Al-Qur'an ini janji sudah Allah sebutkan di Taurat Injil dan Al-Quran. Jadi yang dihormati Allah, Allah tantang. Waman awfa min minallah Kalau kalian enggak percaya janji Allah Lalu siapa yang lebih hebat janjinya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah janji kita enggak percaya, lalu siapa yang mau kita percaya janjinya? Allah awfa min minallah Siapa yang lebih hebat menepati janji dibandingkan Allah? Fastabsiru bi alladhi bayatum bi. Maka bergembiralah dengan jual beli transaksi yang kalian lakukan dengan Allah. Jual diri kita, jual harta kita di jalan Allah. Ayo uti. Dengerin. Ini kalimat yang diajarkan guru saya luar biasa. Habiskan, habiskan harta kalian di jalan Allah. Karena kalau kita nggak habis di jalan Allah, cara harta tuh bakal habis apa kekal. Hmm? Kalau kita tidak habiskan di jalan Allah, yakin bahwa harta itu juga pasti habis, tapi tidak di jalan Allah. Habiskan umur kita di jalan Allah. Karena kalau kita tidak habiskan umur di jalan Allah, yakin umur itu pasti habis, tapi tidak di jalan Allah. Habiskan semua nikmat Allah titipkan di jalan Allah. Karena yakinlah itu semua bakal habis Tapi nggak di jalan Allah Ustaz Kalau semuanya dihabisin di jalan Allah akan tersisa Oh imatal iman nggak bakal habis Bal yasda yasda yasda Yang ada nampak, nampak, nampak. Anda selalu berpikir Saya selalu berpikir Kita semua selalu berpikir tentang kepentingan pribadi Tapi kalau kita mati hotel iman Udah, nggak ada yang kenal Rasul para khulafur rasidin berpikir tentang umat. Anda tahu yang kelima rahmati ya Allah, udah 15 abad yang lalu nama Rasul dan khulafur rasidin sampai sekarang disebut jutaan orang setiap hari. Umurnya habis enggak. Karena mereka habiskan umur di jalan Allah sampai sekarang umurnya terus jalan. Paham? Tanyakan kepada mereka ahli sedekah. Apakah habis sedekah? Hartanya habis? Enggak yang ada malah bertambah lebih baik alladhi bayatu bi eh kabar gembira dengan transaksi yang Allah tawarkan dan transaksi itu pasti menguntungkan kata iman rahmati ya Allah subhanahu wa ta'ala siang itu hari Rabu saya lupa mungkin kira-kira dua tahun yang lalu hmm, tahun yang lalu 2007 Kata Imam Rahmati ya Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang anak dari Pulau Seribu dia datang dia sms ke saya namanya Abdul Majid bukan nama asli dia sms ke saya Bang Haji dia manggil saya Bang Haji karena saya adalah kakak kelas ntar malam Anda mau datang silaturahmi ke tempat antum Ba'da maghrib boleh nggak? Ibu SMS semua huruf di kapital kata Allah saya baca. Begitu saya baca Mutalima rahmati Allah dari Abdul Majid, anak yang saya kagumi. Itu anak saat itu umur 27 tahun, belum kawin, tapi anaknya banyak. Iman anaknya banyak. Dia ngurusin anak yatim di Pulau nya, di pulau Seribu. Subhanallah Mutalima, saya balas. Boleh Majid, jangan mbak dan maghrib, dari si aja, biar nggak mengganggu Tak saya tunggu, saya ngomong gitu ini, balas lagi sama masjid lagi-lagi pakai kapital semuanya lo bisa Gak usah ditunggu bang Haji karena mau ngerepotin kata ngerepotin dikasih tanda kutip saya ngerti itu UUD ujung-ujungnya Enggak gitu. ada masalah saya jawab enggak apa-apa ditunggu mesti ngerepotin Masa lima mati Allah subhanahu wa ta'ala nyebrang laut nih dan pulang seribu dulu nggak deket apalagi saya ada di timur saya saat itu tinggal dekat tamu ini. Hotel Lima Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan Betul, baru Isya datang. Begitu dia ketok pintu, saya tahu pasti ada rumah di balik itu. Maka saya buka pintu dengan senyum. Allah Akbar Ibadah lima, berarti Allah. Majid datang, ini seperti orang udah hilang lu, tak? Dia seperti stres berat, mukanya nekuk, dia pegang kepala. Masya Allah, masuk rumah Ustadz, kagak ngucap salah. Main mulai jadi, ini hmm, gitu. Langsung duduk. Begitu dia duduk, sambil pegang kepala gini nih Masya Allah Bang Haji, tolongin saya, saya pusing banget nih, lagi ada masalah besar. Masalah apa Majid? Saya tanya. Ihwa terima Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Majid kemudian cerita kepada saya, saya butuh duit tiga setengah juta nih Bang Haji. Daripada ditaruh di bank, mendingan pinjemin dah buat saya, buat anak-anak yatim. Buat kalimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya kan mau balik ketok malu kalau kamu punya duit nih maka saya ngomong begini sama Majid berapa sih tiga setengah boleh gini gini gampang tiga setengah juta itu bisa datang besok pagi asal lu kerjain tiga hal apa tuh bang satu tahajud lu dua tanggung tahajud terus yang kedua doa yang khusus sungguh-sungguh minta sama Allah Subhanahu Wa satu apa tadi satu apa itu biar jadi ilmu nih buat semua nih satu tahajud dua doa Terus yang ketiga kata Majid apa? ah yang ketiga, lu punya duit berapa? Kenapa Majid? Enggak di dompet, punya duit berapa? Ini kalau lagi puyeng nih, ditanya punya dompet duit berapa dia pegang dompetnya. Ada sih barang bisa puluh ribu, nah sini seratus ribu. Buat apa lu Haji? Sedekah. Saya ngomong gitu, lu sedekahin. Masya Allah, mungkin karena dia lagi puyeng, lagi kagak jelas otaknya, dia ngomong saya kesinggungan, dia ngomong gini, sedekah ke antum Bang Haji Oh Masya Allah kesinggung sih Bukan, bukan ke saya Lu cari orang miskin Dan lu sedekah Dengan tiga cara ini Majid Insya Allah masa lu selesai Ada tanya hotel lima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Majid sedemikian puyengnya itu ada tahu kenapa sebabnya? Karena dia bilang bahwa hari Sabtu bagi rapot dia kadung janji sama anak-anak yatimnya, kalau bagus-bagus rapotnya, maka bapak akan ajak kalian jalan-jalan ke Jakarta. Bayangin, gimana saya kagak kagum sama Dia cintanya kepada anak yatim lebih hebat daripada cinta saya kepada anak kandung saya. Bayangin coba, sampai segitu puyungnya. Tapi kata Imam rahmati ya Allah, ini manusia zaman sekarang, itu dikasih jurus-jurus Allah kagak percaya. Anda buka tuh surat 32 ayat 16. Tadi tiga jurus ada di sini tuh. Apa? Satu pertama tajud dua, doa yang khusus yang tiga, sedekah. Kata Jafa junubuhum anil madaji. Senantiasa hamba-hamba Allah lambung jauh dari pembaringan yad'una rabbahum khaufan wa tama'a mereka doa sungguh-sungguh pada Allah khauf berharap tama'an dan minta sama Allah sungguh-sungguh yang ketiga wa mimma razaqnahum yunfikun dan apa yang kami infakkan apa yang kami rezekikan mereka senantiasa menginfakkan untuk sesama jadi wa kelima kalau setiap masalah kita diselesaikan dengan tiga hal ini insya Allah bakal kelar sih tapi nggak ada punya masalah kan anda nggak punya masalah. Antar nah, kita mainin malam ini. Anda tahajud, Anda doa sungguh-sungguh, Anda sedekah. Niati yang belum dapat keturunan, niati. Yang belum dapat jodoh, niati. Tapi semuanya udah dapat jodoh kan? Ya, ada yang ini. Tunjuk tangan, tunjuk tangan. Ayo, saya doa ini. Yang belum dapat jodoh. Jadi gampang banget tinggal ke aja dah. Eh, ini soleh, itu soleha ketemu. Baca surat Nur tuh. At-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ngapa susah-susah banget sih? Tapi oke, okay. yang belum keturunan, yang belum berjodoh, uh, mudah-mudahan sih saya percaya saya nggak bakal ada karyawannya yang punya masalah utang ada Ada juga nggak ada kan nggak ada pura-pura nih utang penyakit macam-macam masalah kita selesai dengan tiga cara tapi begitu sama melihat muka antum sama sama melihat muka majid kagak percaya tuh lu cip kerjain tiga hal tahajud doa sama sedekah nggak percaya dari mulai pada Isya setengah delapan sampai jam sembilan itu muter-muter ngomong udah mengaji pinjemin apa tiga setengah juta gitu terus saya bilang majid lu gak usah minjem begitu datang tiga setengah juta oh subhanallah karena muter-muter pulang-pulang karena biasa saya pada Isya selalu tidur supaya bisa bangun lebih pagi gak terima udah jam sembilan nih anak saya udah tidur istri saya udah tidur mata saya udah mulai merah maka saya kesel saya masuk kamar saya bangun istri eh hey, pinjemin berapa kenapa itu majid perlu duit kata istri ada sekian ratus ribu ayo pinjam nih minta dua puluh ribu dikasih istri saya karena gelap kamar nggak sempat nyari amplop maka itu duit lima puluh ribu lima lembar saya tenteng keluar kamar saya tenteng maju duduk lemes begini di ruang tunggu di ruang tamu begitu saya keluar kamar saya nenteng duit langsung duduk begini matanya hijau dia kira saya bawain duit tiga setengah juta maka begitu saya kasih nejit mudah-mudahan kelar masalah maka subhanallah, emang dasar orang lain kagak letaknya, lagi stres, di depan saya dihitung. Satu, dua, tiga, empat, empat lembar tangan kanan, satu lembar dengan kiri. Dia ngomong begini, Mbak Haji, aku cuma dua setengah, saya kan butuhnya tiga setengah juta. Kok kasih cuma dua ratus lima puluh ribu, saya ngomong gini, Mbak Haji, lo tadi punya berapa yang mau disedekai? Seratus ribu. Nah ini buat tambahin 250 ribu lagi Lu sedekahin insya Allah Dengan tiga cara tiga setengah juta besok pagi datang Percaya gak? Nah, emang kagak beriman lu susah Sama Dia bilang masa sih Pak Haji Saya gini bangun bangun buat buat buat Itu terusir Lu gak jahit Emang dasar lu ngomong gue kagak percaya? Firman Allah ini kagak percaya apalagi sama gue. Gitu. Saya kesel. Maka kemudian saya usir. Dia atas dia atas sini nih, di atas motor. Dia udah naik motor, helm udah dipakai, mesin udah nyala. Nanya lagi, tinggal tutup doang tuh kaca helm. Nanya lagi, Bang Haji, emangnya kalau saya kerjain tiga hal itu pasti tiga setengah juta datang. Saya ngomongin, woi, pulang kagak lagi. saya udah kesel banget. Kata Allah, antum kalau beriman nggak usah nanggung, langsung aja der gitu. Yakin sama Allah. Makin nanggung, makin Allah nggak bukti itu. Tapi kalau kita yakinnya bulat, maka Allah tolong, pasti Allah tolong. Namanya lanjutin karena di tanggal 11 Saya terlalu lagi ke konsel. Hah? Lalu jadi Oke kita bosan bener ngundang saya ini. Hotel lima seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Pulang tuh anak. Besok pagi seperti saya janjiin. Alhamdulillah, Majid kagak telepon, Majid nggak SMS. Saya udah husnuzon sama Allah pasti udah beres nih tiga setengah juta. Anda tahu waktu lima rahmati Allah Subhanahu Wa Taala kira-kira pukul 13 nggak tahu lebih berapa menit masuk SMS dari Majid bunyinya begini. ini kapital, huruf besar semua, bunyinya begini. Bang Haji, tahajud udah, doa udah, sedekah udah, sampai jam segini belum datang juga tiga setengah juta. Oleh hotel iman, saya kemudian kasih jurus lagi nih, jurus jurus pamungkas. Saya ngomong gini, Majid, lu kalau udah kerjaan tiga hal, satu lagi yang gue lupa nyebutin semalam. Itu satu hal itu tawakal namanya majid. Lu serai nama Allah. Lu baca dah surat 65 ayat 3 waman yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbu. Siapa yang tawakal, serahkan diri sama Allah bulat-bulat, maka pasti Allah cukupin segala kebutuhan. Udah majid, dah tiga hal kerjain, sekarang pasang hati lu. Lu tawakal gitu. SMS saya. Maka alhamdulillah, enggak balas lagi jadi dia kagak bales, dia kagak telepon, saya udah yakin Allah tolong dia. Anaknya yang terlibat? Berlalu tuh, siang lalu, sore berlalu, malam jam 11, 19, lebih 36, masih saya ingat tuh. Jadi pukul 19 lewat 36 menit masuk SMS dari Majid lagi-lagi semua huruf kapital tapi anda tahu itu isinya itu ekstrim radikal bunyi begini Astaghfirullahalazim Dosa apa saya Bang Haji? Sampai udah malam begini, belum datang dikit setengah juta. Oh, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dari semalam udah kado mau besok pagi. Anda tahu ini udah 24 jam. Begitu 24 jam Allah kata tolong padahal saya udah berbusa, saya udah meyakinkan Allah pasti tolong, Allah pasti tolong. Enggak, pertolongan Allah nggak datang. Saya baca sampai selesai nih dalam hati ya Allah ya gak bener sih cuma tiga setengah juta tanpa kagak dikasih maka kemudian saya liatin itu SMP saya doa dan saya mulai panik tuh ternyata yang terima rahmati Allah anda baca surat 2 ayat 214 man antar antakulul jannata walam ayatikum masarul ladhina falamun min مسته البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى الله ألا إن الله قريب Emang kalian kira, kira Emang kalian sangka kalian berhak masuk surga kata Allah Padahal kalian belum digoncang Kalian belum disiksa Kalian belum dicoba Dengan cobaan, fitnah, ujian Seperti yang dirasakan oleh umat-umat sebelum kalian hatta yakula rasul walladina amanu mata nasrullah hingga rasul dan orang-orang yang beriman berkata kapan sih Allah tolong sebenarnya rasul udah kuat yakin percaya sama Allah tapi karena para sahabat bolak balik nanya terus rasul mana kakak sini kita nintar jihad maka begitu dalam kondisi yang genting gentar juga tuh rasul karena Rasul dan terlalu sering meyakinkan kepada sahabat, sabar, sabar, Allah pasti tolong. Sama, ini masalah bukan masalah saya, masalah Majid. Tapi karena saya ngomong Allah pasti tolong, Allah pasti tolong, Allah pasti tolong, maka saya ngomong, masih Allah, tega benar sih Allah. Maka saya gini sambil lihat saya doa sama Allah. Sampai habis kata saya ngomong gini, mungkin lancar saya istighfar mohon ampun ya taubat sama Allah. Saya ngomong gini ya Allah, kenapa sih tiga setengah juta kagak dikasih? Kalau kagak dikasih juga kemungkinan dua ya Allah. Satu, mati demam doa kamu. Yang kedua ya Allah, boleh jadi dia kafir nih, dia murtad gara-gara urusan tiga setengah juta. Tolong ya Allah tiga setengah juta pasti kecil bagi engkau yang maha besar. Engkau bisa memberi rezeki kepada seluruh makhluk di miliar planet. Masa tiga setengah juta kagak dikasih ya Allah? Udah habis doa panjang sama Allah, saya pegangin HP. Oh, dapat ibu Idenya begini. Majid, Allah nggak buta Allah nggak tuli terus yakin majid Insya Allah Allah tolong tiga setengah juta pasti datang tapi saya kapok saya gak ngomong besok pagi agak pasti datang ini malam Jumat nih semalam dia datang malam kemis ini malam Jumat terima lima Allah Subhanahu Wa Taala padahal bagi rapor hari Sabtu jalan-jalan hari Ahad anda tahu ibu lima, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala hati masjid kita ketir dia kagak berani pulang kampung tuh. Nggak tega ngeliatin wajah anak-anak yatim yang udah berbinar-binar pengen jalan-jalan. Anda tahu hotel terima rahmati Allah besok paginya hari Jumat saya pergi ada urusan nggak ke radio dalam ini HP karena naik metro mini saya taruh di chat kemudian pakai handsfree saya subhanallah jam 8 kurang atau lima rahmati Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba masuk miskol. Karena getar begitu saya angkat, oh subhanallah, rupanya mati miskol. Soalnya dia ke Allah. Hmm, jangan dengerin pas lagi naik angkutan umum, kagak seru, kagak kedengeran. Malah subhanallah, begitu saya turun, baru aja berapa langkah, ah, masuk lagi telepon. Karena saya nggak ngeliat layarnya, maka kemudian saya pencet aja yang saya cek. Saya ngomong, Assalamualaikum. Saya ngomong gitu Oh subhanallah di sana ada suara yang girang Ini masya Allah dia ngomong ini Ustaz itu. Dia manggil saya Ustaz. Mari-mari manggil Bang Haji. Alhamdulillah Ustaz. Eh, saya ngerti nih. Ini suara yang majid Dasar kemarin dia gak mengucap salam masuk rumah gara-gara puyeng. Ini dia sekarang gak mengucap salam gara-gara saking girangnya. Ini ya Allah. Saya bilang kenapa wajib? Masya Allah Ustaz, tiga setengah juta jutanya datang Ustaz, tiga setengah juta datang. Gimana ceritanya lagi? Dia ngomong begini, iman rahmati Allah. Ustaz, anda pulang dulu ya ke Pulau Seribu. Kayaknya kagak pantas. Kalau Allah kasih tolong ke saya, Allah buktiin kuasanya, saya nggak cerita langsung ke antum. Orang kemarin saya nyebrang laut hanya gara-gara pengen nyeritain masalah kantung. Sabar Ustaz. Hari Ahad, insya Allah saat jalan-jalan sama anak-anak yatim Jakarta, saya bakal nyempetin ke rumah antum. Saya mau cerita dari mana ke duit tiga setengah juta. kita masjid, selamat jalan saya bilang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gila, meskipun kagak dibagi duit gila kita. Anda tanya kata lima Allah. Masjid pulang. Dia janji ahad mau datang kagak datang. Emang ini manusianya kalau lagi punya masalah ambil nyebrang lautan datang ke ulama, ke kiai, ke ustadz, ke guru kalau masalah selesai anda tahu saya nungguin 6 bulan lebih kadang datang maju tapi alhamdulillah saya dikira ini ceramah udah saya ceritain ke mana sampai Hongkong, sampai Australia, sampai Bali, sampai di mana-mana. Subhanallah wa iman gara-gara masjid belum datang-datang, itu cerita sampai sini jadi gantung. sini mau digantung mau diterusin Hah? yang jawab persis dikit banget mau digantung mau diterusin Antum percaya nggak kekuatan tahajud, kekuatan doa, kekuatan sedekah percaya Ayo kalau percaya, nih yatim, nih kau nih berbagi, pengen nolong janda-janda susah, pengen nolong anak-anak yatim, saya pengen lihat. Antum benar-benar percaya apa Kalau kurang dari 2 juta, berarti kurang beriman antum. Itu juga. Ayo sedekah. Yang perempuan kumpul sini, yang laki-laki kumpul sini. Ayo sedekah. Terusin apa Ada Ternyata yang satu lima Allah subhanahu wa ta'ala Saya tungguin tuh Nggak ada datang yang mendasar manusia Sama Antum Coba ada Lebih busuk mana Doa, sholat, ibadah antum Lagi banyak duit, lagi bokeh coba ah, Lebih busuk mana? Bokeh kan? Ya. ya. Allah, jadikan semua orang di ruangan ini bokeh semuanya. Biasa kalau lagi bokeh, akrab bener sama Allah. Bawaannya masjid, itikaf, dari mudah-mudahan semuanya kagak bokeh. Kaya raya, murah, berimpat, bersedekah. Hadirin sekalian, seperti Allah Subhanahu wa taala sama masjid satu teman-teman kagak datang sampai saya ceramah kemana-mana saya kagak tahu tuh, ujung ceritanya hingga kemudian kumpulan Amin Pasnas dompet dua pak lagi ngumpul pertemuan saya diminta hadir nanti motivasi maka saya ceritain cerita Abdul Majid oh yang lima Rahmatullah sama kayak Antum begitu saya bilang saya kagak tahu terusannya oh heboh tuh pada protes protes pada ketawa-tawa lagi jadi kagak tahu saat ini kagak tahu orang masjid kagak datang sekarang maka cara tutup saya duduk itu orang pulang kesel itu sampai keluar sambil kesel ya doang sambil orang pada keluar gitu maka begitu saya duduk ada Ustaz Amazon Haji dede ini maka Ustaz Amazon Haji pakai bahasa sambil ketawa-tawa kagak selesai-selesai ketawanya dia bilang Ustaz kata dia emang masjid kagak datang rumah antum belum Masya Allah Ustaz Anak tahu tuh dari mana dia dikasih setengah juta. Eh, antum tahu? Iya. Ada ngomong ke depan saya ngomong gitu. Enggak nggak usah. Saya ngomong ke antum aja. Gimana gimana? Ini Ustaz, Majid bener. Hari Ahad itu dia bawa semua anak yatimnya dari Pulau Seribu ke Jakarta. Hmm, tempat-tempat wisata semuanya didatengin. Termasuk nggak cuma bawa anak yatim, dia bawa ikan segar satu peti Ustaz. Buat siapa? Buat antum kata Ustaz lagi. Kenapa emang kok kagak nyampe kenapa saya? Itu dia Ustaz dia niatnya habis ngantri anak-anak nanti pada sore-sorean pada asar bakal mampir ke rumah antum tapi subhanallah rupanya jalan-jalan anak-anak kagak mau pada mau pulang padahal kapal di Tanjung Pasir menuju kampung kepulauan Untung Jawa itu itu paling akhir jam 5 malah udah ketar-ketir tuh Masya Allah, dia kemudian ngomong gini, udah oh, ntar kapan-kapan aja dah, datang khusus, sendirian aja, kata Pak Ustaz Bobi. Jadi dia langsung pulang Ustaz. Karena rumah saya di alam sutra, ada kepikiran, ah ini daripada nyusah nyusahin bawa lagi ke pulau, itu ikan, mampirlah ke rumah Ustaz Ahmad Haji. Begitu nyampe rumah Ustaz Haji, Ibadah lima rahmati Allah, Majid ngomong gini, Ustaz, nih hadiah buat antum. Masya Allah, banyak banget Majid. Iya, Benarnya bukan buat antum. Benarnya ini buat Ustaz Bobby, kata Majid. Nah memang, Masya Allah anak butuh duit tiga setengah juta Ustaz Bobi kagak ngasih dia kagak ngasih duit ngasih apa ngasih jurus lima jurus disiplin satu apa satu satu apa dua tiga sedekah masya Allah Ustaz anak tadinya kagak percaya tapi subhanallah itu ngomongnya malam kemis Jumat pagi tiga setengah juta datang gimana ceritanya Majid subhanallah Ustaz dia cerita kepada saya Majid Anak sampai nyebrang laut, datang ke Jakarta, pengen ceritain masalah saya. Kapten lagi. Saya menunggu Rosa Bobi kagak dapat. Maka saya hari itu Kamis pagi keliling-keliling karena nggak dapat Rosa Bobi, keliling minjem sana, minjem sini, enggak jelas, enggak ada hasil juga. Oh, maka saya ulangin malam pertama, malam kedua saya ulangin tuh jurusan Bobi. Jumat pagi di mana saya harus balik lagi ke Pulau Seribu jam 7 tiba-tiba Pak Lurah kampung saya nelfon Pak Majid. Assalamualaikum Waalaikumsalam Lagi di mana Pak Majid? Lagi di Jakarta Pak Lurah Ini Lurah baru Majid, biar belum kawin dia kiai itu bisa Pak Maji tolong dah pulang Ntar pada Jumat saya mau rapat nih sama para pemuka eh, kepada tokoh masyarakat saya kayaknya geter nih gemeter kalau ngadepin mereka kan serem-serem wayang gede-gede itu Tak nah, daripada mereka emosian, ntar saya salah ngomong, ntar saya dikampar lagi gratis hiburan. Tolong Pak Majid temenin saya. Wah, nggak bisa Pak Lura. Saya lagi di Jakarta, ini lagi ada urusan penting, penting apaan? Anak-anak mau jalan-jalan Pak Lura hari Ahad. Saya lagi nyari duit tiga setengah juta belum ketemu. Anda tahu yang waktu terima Berarti Allah Subhanahu Wa Taala. Oh wa tiba-tiba Pak Lurah ngomong ini. Berapa Pak Majid? Tiga setengah juta. Bentar ya, saya tanya dulu sama sekel tutup telepon Barang menit kemudian telepon lagi lurah Pak Majid pulang dah duitnya udah disiapin yang penting Pak Majid temenin saya nanti rapat jadi waktu lima rahmati Allah Majid nyari tiga setengah juta hampir jauh-jauh hampir Jakarta tapi tahu ya hanya dengan cara mendekatkan diri sama Allah begitu saya suruh balik-balik datangin Allah maka subhanallah salat tahajud, doa sungguh-sungguh, sedekah iwan terima rahmati Allah. Rupanya rezekinya nggak usah jauh-jauh. Rezekinya ada di kampung sendiri. Rezeki ada di kampung sendiri. Baca surah Al-Maun. Ya, baca. Allah surat Quraisy, ila fi Quraisy, ila fi fal ya'budu wa amanahum liila fi Quraisy karena sebab tradisi suku Quraisy ila fihi mereka lantas cita Iwasai tradisi mereka mereka melakukan perjalanan ekspedisi bisnis kemana Sita pada musim dingin wasai musim panas Maksudnya kalau musim dingin Iwatal Iman mereka pergi ke Yaman, daerah yang lebih panas. Kalau lagi musim panas mereka pergi ke Syam, daerah yang lebih dingin. Ngapain? Nyari duit, nyari nafkah. Tahu nggak? Bahasa Allah. Fal ya'budu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah Ka'bah itu. Alladzi atmahum min yang telah memberikan mereka makan dari ketakutan lapar wa amanahum min khauf dan memberikan keamanan mereka dari ketakutan ini dan itu. Anda tahu, nggak usah susah-susah nyari rezeki sampai Syam, nggak usah sampai Yaman, rezeki ada di sini kata Allah. Fal yakbudu rabbaha Ibadah, ibadah sama Allah. Tunjukkan, tunjukkan sama Allah bahwa kita mengerti sekuat hati kita. Maka yuk, Ramadan kalau cuma bulan Jamin dialah siapa yang menginspirasikan Allah turunin rahmatnya buat kita semua jadi Rasul cerita tentang hebatnya Syampu seorang dari Bani Israel yang kemudian digelari kalau dalam bahasa Ibrani Samson Rasul ngomong kan fi Bani Israel yuqatil fi sabilillah al-fajjah wa al alfa ada orang satu orang di Bani Israel dia jihad selama seribu bulan dia puasa seribu bulan dia yang mulai seribu bulan pada sahabat yang dengar ya Rasul pengen kita bisa jadi begitu tapi masalah ngitung umur kayaknya kita kagak panjang itu umur kita jadi sekalian rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Karena rahmat Allah, Allah turuni Lailatul Qadri khairum Lailatul Qadri khairum min al -Qadri. Ibadah satu malam di malam kemuliaan itu jauh lebih utama bagi kalian daripada ibadah seribu bulan. Tapi ini umat Muhammad dikasih cuma nyari 10 malam terakhir aja alasannya banyak betul. Jadi saya para mubalik ustaz ustaz yang lain sibuknya itu cuma malam 21, 23, 25, 27, 29 malam genap kagak ada undangan kenapa nggak lempar pada ustaz dan kota cuma ganjil doang eh hotel iman seperti Allah subhanahu wa taala hmm, jam 10 malam akhir tunjukin semua Allah subhanahu wa taala tapi kita kerja ustaz eh anda punya 365 hari dalam setahun dan anda cari dunia terus akankah cuma Allah suruh 10 malam terakhir kita mengatakan terlalu berat ustaz karena kita kerja jadi yuk itu ngitung mata lima rahmati Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu panitia udah ngitung apa belum. Hah? Ngitung hasil impak udah belum? Udah. Kayaknya sampai 200 juta ya. Oh, no, bener ngitungnya. Baik, sambil nunggu silakan kalau mau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sat, buat inspirasinya malam ini. Mau bertanya gini aja Sat. Uh, eh, sebenarnya siapa sih yang dibilang wajib disedekahi? Apakah bakti seorang anak terhadap orang tua itu juga bisa dibilang bersedekah dengan pemberian uang buat kehidupan orang tua? Ataukah memang yang dibilang sedekah itu harus sama anak yatim atau janda atau apakah kita nggak bisa mendahulukan orang tua atau keluarga yang yang memang kurang mampu mohon inspirasinya Assalamualaikum uh, zakat itu dibagikan kepada delapan golongan surat 9 ayat 60 kepada fakir, miskin, amil, mu'allaf, gharim, rikab, ibnu sabil, fisabilillah, delapan golongan orang tua nggak ada, anak yatim nggak ada lalu kepada siapa? kepada siapa infak itu dibolehkan surat 2 ayat 213 yas'aluna kama yunfikun mereka bertanya pada Muhammad apa yang mereka infakkan kul ma min khairin falil walidain apapun yang kalian infakkan dalam bentuk kebajikan materi imateri maka pertama kali yang berhak terima walidain kedua orang tua wal akrabin kerabat wal yatama anak yatim wal masakin di anak orang miskin wal nasabi dan ibnu sabi orang terlantar jadi kalau asnaf zakat itu delapan golongan asnafnya infak sedekah itu lima dan nomor pertama yang kita infakkan sedekahkan itu orang tua Kenapa sih Ustaz? Orang tua nggak boleh terima zakat. Oh, zakat Anda tahu, zakat adalah bagian terkotor dari harta kita. Dan zakat itu nggak boleh diserahkan kepada orang-orang yang kita cintai, anak, istri kita nggak boleh zakat. Orang tua kita nggak boleh. Kenapa? Selain kotor, terlalu sedikit dua setengah persen. Itu juga setahun sekali lebih kelamaan, udah buru mati orang tua kita. Jadi apa yang kita berikan? Oh itu yang kita berikan. Yang kita berikan infak. Berapa? Jangan dua setengah persen, boleh lima persen, boleh sepuluh persen, boleh lima puluh persen, silakan dan dia nomor pertama yasalunaka ma yunfikun kul ma anfaqtum min khair wal walidai wal aqrabin jadi berikan kepada orang tua dan lima, Mutalimah Allah Subhanahu wa taala ini cerita sukses sekali cerita sukses sahabat saya namanya Hisam Said ada kenal kalau antum nggak kenal produknya mungkin antum kenal Beliau ini pemilik paparan pizza. Kota Lima Allah Subhanahu wa taala kan terpusat itu di warung jati Mampang. Dekat warung Kunci. Di mana Hisam tuh waktu cerita ini ke saya, dia ngantor di Keramat. Saya nanya, gimana tuh ngurusin karyawan? Ini Indonesia men. Kalau kagak dikontrol karyawan kita banyak malesnya, banyak bolosnya dan rasanya senang bener karyawan Indonesia tuh bos kemana lagi luar kota dirawat tuh di luar kota sebetulnya mah lebih Allah saya nanya gimana aku gak susah koordinasi konsolidasi bisa ngomong gini enggak ustaz anak ngambil kantor di keramat karena di situ ada rumah umi ya. uminya waktu itu Allah alam apakah panjang umur tapi sekarang masih di enggak usianya 80 tahun kita hisap jadi setiap pagi, setiap sore, saat mau ngantor, pulang kantor, bisa mintepi, datang. Cium tangan, enggak cuma cium tangan, saya pegang kepala Umi seperti kita waktu kecil dulu. Nah, tidak saya menjadi Umi, aduh ini, dan dan dan tiga kali. Hingga Umi gira. Nah, nanti yang kata lima, Allah, kenapa sih orang tua kalau udah tua banyak benar penyakitnya? Salah satu penyebab utamanya adalah karena mereka merasa kesepian. Saya pernah diundang pengajian mami saya, nenek saya. Mami saya udah 20 tahun, nenek saya 80 tahun. Jadi itu pengajian nenek-nenek. Ada tuh yang terima, kalau ngaji itu tas tangan mereka kalau diperiksa itu, uh, itu obat banyak banget. Ya, pasti masing-masing bawa obat. Nah, ada asam urat, ada darah tinggi, ada macam-macam. Kolesterol, Subhanallah, hari Selasa siang itu saya udah berkali-kali ceramah. Habis ceramah meskipun ini pangkatnya anak, pangkatnya ini cucu, kalau habis ceramah, ayo Ustaz makan, Ustaz duluan, gitu kata mereka. Dan kalau saya udah ke meja makan, masya Allah, makannya serem-serem. Itu ada empi, itu ada suatu Betawi, ada semur jengkol, oh, serem-serem. Saya ngomong begini, Mang, nek, kan takut nih makan begini beginian. Tahu jawab mereka apa? Ustaz, kalau hari Selasa kita kagak takut dengan makanan, kita happy. Jadi rupanya mereka happy tuh. Penyakit udah kagak takut lagi. Oh rupanya ngerti saya. Kalau setiap hari Selasa mereka kumpul, mereka gira, mereka lupa sama penyakit. Maka balik ceritanya semisal nih. Jadi setiap pagi saya datang cium tangan, kita bercanda, maka selalu Umi Ana nanya Ustaz, Sam gimana bisnis lari ini? Kisam ngomong begini mungkin dia dalam kita kita kalau lagi punya masalah baru datang orang tua bisa enggak dia ngomong ini Umi enggak ada hari dalam bisnis saya yang lebih hebat daripada hari ini meskipun saya bohong Ustaz meskipun kadang-kadang bisnis lagi turun minimal seratus ribu saya keluarin saya kasih baru Umi saya abis itu dia ngangkat tangan dia doa saya udah dari tahun 70-an bisnis udah macam-macam ilmu motivasi manajemen udah diterapin Subhanallah baru nemu nih celahnya di sini, bakti sama orang tua. Tuh. Ya selalu nak kemana ikut. Kalian bertanya, mau kemana ini duit kita? Kul, katakan Muhammad, ajarin sama umatmu. Ma'anfaktu min khairin falil walidai. Apapun yang kalian tempatkan, dalam bentuk kebajikan, yang pertama ngerasain itu orang tua, kata Allah. Wal akrobin, kerabat. Orang sahabat tanya lagi sama Rasul, ya Rasul, bagusan mana sedekah orang miskin apa sedekah sama kerabat yang miskin maka kemudian Rasul mengatakan sadaqatun ala miskin sedekah wa sadaqatun ala gerai sadaqatun wasilah sedekah yang kau berikan pada orang miskin pahalanya satu terus, Rasul pahala sedekah tapi sedekah yang kau berikan untuk kerabat yang miskin pahalanya dua satu pahala sedekah satu lagi pahala silaturahmi gitu ya tapi kalau zakat, enggak. Zakat, nah itu tadi 8 golongan. Tapi kalau zakat kerabat boleh terima. Orang tua aja. Baik mutalima rahmati Allah Subhanahu wa taala demikian. Ini silaturahmi mudah-mudahan Allah ridhoi kita semua dan mudah-mudahan ilmu yang anda serap dari saya, dari Ustaz Reza, dari Ustaz Ustaz lain mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alaykum salaam waraxmatullahi